Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita memilih jalan Islam, memilih jalan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan itu tentu saja kita akan berpeluang untuk mengusahakan sekian banyak kebaikan dalam diri kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ayuhal ikhwatu din rahimakumullah Kajian tentang saat-saat terindah dalam hidup manusia ini cuma sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita dengan diberi hidayah untuk menempuh jalan Islam dan jalan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini adalah keindahan yang tiada taranya. Ini adalah sumber kebahagiaan <clears throat> yang benar-benar hakiki dan akan menyertai perjalanan manusia di dunia, di alam barzah maupun di darul Koror, negeri tempat menetap selama-lamanya. Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang berlebihan mencintai dunia dan menjadikannya sebagai tujuan utama, tentu menganggap saat-saat terindah dalam hidup mereka adalah ketika mencapai atau mendapatkan kesenangan dunia yang mendominasi hati mereka. Ya, karena manusia mestinya akan menjadikan sesuatu yang paling indah dalam dirinya ya apa yang sedang menguasai jiwa mereka. Masing-masing demikian. Orang yang sedang e, semangat-semangatnya berdagang misalnya kalau dia tidak memiliki keimanan maka dia akan menjadikan saat-saat terindah ketika dia dapat untung besar ketika dia bisa sukses dalam perdagangannya bisa meraih apa ini omset yang besar setiap bulannya atau setiap pekannya misalnya demikian pula orang yang punya ambisi untuk menduduki kedudukan yang tinggi duniawi dia akan menjadikan saat-saat terindah dalam hidupnya adalah ketika dia bisa mencapai karir tertentu, jabatan yang penting dalam karirnya, dia bisa mencapai kedudukan yang tinggi yang diimpi-impikannya selama ini. Tidak terkecuali juga orang yang sedang jatuh cinta. Juga akan menjadikan saat terindah dalam hidupnya ketika cintanya diterima oleh kekasihnya, ketika bertemu dengan orang yang dicintainya, dan seterusnya seperti itu gambaran kehidupan manusia. Mereka akan menjadikan saat terindah adalah sesuatu yang paling dirasakannya membuatnya bahagia dan itu sesuai dengan apa yang terdapat dalam atau yang mendominasi hati apa ini apa yang mendominasi hati manusia masing-masingnya maka tentu saja tidak akan merasakan indahnya duduk di majelis ilmu memahami dan mengamalkannya kecuali orang-orang yang hatinya diliputi dengan kecintaan dengan ilmu, kecintaan untuk memahami petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mengamalkannya. Ma'asyiral ikhwah fiddin rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitabnya Miftahu dari Sa'adah menyebutkan tentang anwa'us sa'adat allati tu'thiruhan nufus jenis-jenis kebahagiaan yang diprioritaskan oleh jiwa manusia. Ini agar menjadi renungan bagi kita semua dan kita bisa menempatkan diri kita di mana dari jenis-jenis manusia ini atau dari jenis-jenis kebahagiaan yang diprioritaskan oleh jiwa manusia ini. Jenis kebahagiaan yang pertama adalah kata beliau as-sa'adatul lati as-sa'adatul kharijah as-sa'adatul kharijiyah an zat an zatil insan kebahagiaan yang benar-benar di luar dari zat dan diri manusia yaitu kebahagiaan dengan harta kedudukan termasuk dengan rumah termasuk dengan apa ini pakaian, kendaraan yang jelas di luar dari zat manusia. Kata beliau, ini adalah kebahagiaan orang yang merasa bahagia dengan ini jelas adalah orang-orang yang uh, sangat sempit akalnya. Bagaimana mungkin dia berbahagia dengan sesuatu yang di luar dari dirinya yang ibaratnya seperti barang pinjaman Orang merasa bangga misalnya punya HP bagus tapi punya bukan punyanya. Punya orang lain. Jadi orang yang merasa bangga dengan barang pinjaman yang sebentar lagi ketika barang pinjaman tersebut dikembalikan kepada pemiliknya maka hilang sudah kebahagiaannya. Nah kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala membawakan sebuah kisah. Sebuah kisah tentang seorang ulama yang berlayar dengan perahu atau kapal Kebetulan pada saat yang bersamaan ikut berlayar bersamanya para pedagang kaya dari dari daerahnya, dari negerinya yang berbagai membawa berbagai macam barang dagangan, perhiasan untuk dijual ke negeri tetangga. Naiklah mereka kapal tersebut di tengah-tengah perjalanan qadarullah Allah menakdirkan kapal tersebut pecah dan tenggelam. Penumpangnya semua selamat tapi barang-barang mereka hancur, hilang. Akhirnya ketika sampai di negeri seberang diselamatkan mereka. Setelah sampai di sana ternyata para saudagar dan para pedagang kaya itu yang tadinya sangat bangga ketika pertama kali naik kapal itu langsung berubah menjadi orang yang paling hina tidak dihargai sama sekali. Kenapa? Barang-barangnya tidak ada lagi. Perhiasan mereka sudah tenggelam bersama tenggelamnya kapal. Adapun ulama ini ketika datang karena dia dikenal sebagai orang yang berilmu, langsung dimuliakan, dihormati, diundang ke sana kemari dan diberikan penghargaan yang sangat besar kepada oleh oleh penduduk negeri setempat. Akhirnya orang-orang kaya yang tadinya merasa bangga dengan hartanya ini langsung merasa malu ketika itu juga. Sehingga mereka berusaha untuk segera kembali ke negerinya segera kembali ke negerinya ya ya kemudian mereka untuk menghormati orang alim tersebut mereka datang berpamitan dengan mengatakan kami ingin pulang apakah Anda punya pesan atau surat untuk kaum kerabat Anda di negeri tempat asal ini tempat asalnya mereka maka dia mengatakan na'am ablighum ya sampaikanlah kepada mereka idat takhtum malan fattakhidhu malan layan ghariku walau ghariqatis safinah Iya pesanku kepada mereka sampaikanlah jika kalian mengambil harta maka ambillah harta yang tidak akan tenggelam meskipun meskipun perahu atau kapal tenggelam. Fattahidul ilma tijaratan, maka jadikanlah ilmu sebagai barang perniagaanmu. Ini tentu saja maksudnya untuk nasihat bagi mereka. Yang jelas di sini Ibnu Qayyim ingin menggambarkan bahwa demikianlah keadaan orang yang menganggap kebahagiaan itu dengan harta atau sesuatu yang di luar dari dirinya, begitu sesuatu itu hilang, maka serta merta kebahagiaan dan keindahan yang dirasakannya pun juga juga hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, kebahagiaan yang lebih dekat kepada manusia, yaitu kebahagiaan dengan jasad, fisik, atau dengan penampilan rupa. Ini juga tentu diutamakan atau diprioritaskan oleh manusia. Banyak orang yang bangga dengan fisiknya, dengan keindahan rupanya, dengan e, keadaan apa kesempurnaan susunan tubuhnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kebahagiaan ini, keindahan ini meskipun lebih dekat atau lebih menempel dengan, dengan diri manusia, tapi ini jelas juga bukan merupakan keindahan atau kebahagiaan yang hakiki. Buktinya apa? Buktinya <clears throat> jasad manusia, tubuhnya manusia, bagaimanapun indahnya. Kalau dia sudah meninggal dunia, hilang rohnya. Apakah ada artinya? Tidak ada artinya. Segera dikuburkan. Bagaimanapun indahnya fisik orang tersebut kalau sudah hilang rohnya, sudah hilang melayang nyawanya, maka akan segera dikuburkan, ditanam dan akan dibiarkan dimakan oleh apa ini ulat-ulat yang akan menghancurkan tubuhnya. Oleh karena itu kata beliau membawakan sebuah ucapan penyair, fa'antal insanu biruhika la bijasadika. Ayyuha apa ini? Ayyuha khadimal ayyuha khadimal jasadi. Ayyuha ya khadimal jasadi. Kam ta'ibta min khidmati jasadika. fa antal insanu ruhika la bi jasadik. Matikan telepon. Tolong, tolong handphonenya dimatikan. <coughs> Jadi penyair ini mengatakan, wahai, wahai orang yang berpayah-payah melayani atau mengurus jasadnya, fisiknya. Kam ta'ibta, berapa banyak kelelahan yang kamu curahkan hanya untuk mengurus badanmu. fa anta insanun biruhika la bijasadika sedangkan kamu itu dianggap sebagai manusia adalah dengan ruh dan jiwamu bukan cuma sekedar dengan dengan fisik dan, dan jasadmu. Maka ini juga menunjukkan kepada kita bahwa uh, keindahan fisik semata, keindahan rupa semata-mata ini kalau tidak diisi dengan ruh, apa ini kebaikan dalam jiwa, kebaikan dalam ruh, maka ini tidak bermanfaat dan juga bukan merupakan sumber kebaikan bagi manusia. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, antum tahu semua dalam surat Munafikun tentang keberadaannya orang-orang munafik yang mereka itu dipuji kalau eh, melihat secara fisik. Allah berfirman, "Wa idza tujibu tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannadatun yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun." Kalau kamu melihat mereka, maka kamu akan kagum dengan keindahan fisik mereka. Tubuhnya mereka. Wa iyyaqulu kalau mereka berkata, maka tasma' li kaurihim. Kamu akan kagum dan mendengarkan ucapan mereka. Jadi fisiknya bagus, pintar ngomong. Tapi Allah menyebutkan ka'annahum khusyubum musannada. Seolah-olah mereka itu cuma seperti kayu yang disandarkan. Fisiknya bagus tapi tidak punya kebaikan. Tidak bisa memberi manfaat bagi mereka. Karena batin mereka, jiwa mereka, roh mereka tidak diisi dengan kebaikan. Tidak diisi dengan petunjuk Allah yang dengan itu akan menjadikan baik seluruh anggota badan anggota badan mereka. Nah inilah jenis kebahagiaan yang kedua. Yang juga dengan ini kita mengetahui bahwa kebahagiaan ini atau keindahan ini bukanlah keindahan yang sebenarnya. Yang ketiga, kata beliau adalah as-sa'adatur ruhiyah an-nafsaniyah. Kebahagiaan ruh dan jiwa manusia. Inilah kebahagiaan dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Inilah kebahagiaan yang sebenarnya karena langsung bersumber dalam diri manusia. Inilah kebahagiaan yang benar-benar mendatangkan ketenangan jiwa, ketenangan hidup bagi orang yang memilikinya. Inilah kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang-orang yang berilmu untuk merasa senang, merasa cukup dengannya dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya maka dengan itulah hendaknya mereka merasa senang, merasa bangga karena itu lebih baik daripada semua kemewahan dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Dengan karunia Allah yang itu keimanan, rahmat Allah adalah Al-Quran yang keduanya. Kembali kepada makna ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk merasa senang, merasa bahagia, merasa cukup dan puas dengan dengan hal ini. Nah dari keterangan beliau ini tentang tiga jenis kebahagiaan yang diprioritaskan oleh jiwa manusia, maka kita bisa melihat bagaimana sebenarnya keadaan manusia dan sejauh mana pengaruh dunia dalam menjadikan mereka itu apa ini e, ditipu oleh syaitan untuk mengutamakan apa-apa yang dianggapnya merupakan kebaikan padahal bukan merupakan kebahagiaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala <clears throat> tentu saja menjadikan sebab-sebab untuk menyempurnakan iman. Saat-saat ketika dia mempelajari tentang ma'rifatullah, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna saat-saat ketika Allah Subhanahu wa taala menerimanya, mengampuni dosa-dosanya, itulah saat-saat terindah dalam dirinya. Makanya hadis yang terkenal tentang tolabul ilmi atau eh, hilak apa ini halakwa ilmi yang disebut dengan riyadul jannah itu juga menunjukkan hal ini. Idza marartum bi riyadil jannah fartau. Kalau kalian melewati taman-taman sorga maka bersenang-senanglah padanya. Bersenang-senanglah padanya. Kemudian para ulama apa ini para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hilaku wa riyadul jannah?" Apakah taman-taman sorga itu? Rasulullah SAW bersabda, "Hilaku dzikir, halakoh-halakoh majelis-majelis pengajian, majelis-majelis yang di situ disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan Rasulullah saw menamakan ini sebagai taman dari taman-taman sorga. Taman daripada taman-taman sorga dan para sahabat radhiyallahu taala anhum adalah sebaik-baik contoh dan orang yang pertama kali merasakan hal ini. Sehingga kita dapati dalam biografi mereka, mereka tidak menganggap satu kesenangan pun yang lebih mereka sukai dan lebih mereka cintai daripada ketika menghadiri majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendengarkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sudah kita ketahui beberapa orang sahabat yang terkenal memiliki apa ini disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang sikap mereka dalam tanawuf ya, bergantian dalam menuntut ilmu seperti Umar bin Khattab antum ketahui dalam Sahih Bukhari. Kuntu ana wajarun li minal ansar natanawabun nuzul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama sahabatku dari seorang ansar bergantian datang ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang hari ini maka sahabatnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Ketika besoknya sahabatnya yang pergi maka dia lagi yang bekerja. Jadi subhanallah kegiatan sehari-hari mereka untuk bekerja mencari nafkah tidak menghalangi keinginan mereka untuk selalu mendapatkan kebahagiaan dengan ilmu karena mereka tidak ingin meluputkan saat-saat terindah ini dalam hidup mereka. Dan sahabat yang melakukan ini bukan cuma Umar ibn Khattab, Ali bin Abi Thalib juga seperti itu dengan sahabat yang lain Miqdad radhiyallahu taala anhuma juga melakukan tanawub dalam tolabul ilmi. Sampai-sampai kita ketahui Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang terkenal dalam Sahih Muslim waktu bertanya tentang madzi itu di apa ini beliau wakilkan kepada Al Miqdad ini, sahabat yang mulia ini radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan di antara kita bahwa menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat benar-benar tidak ingin ketinggalan sedikit pun dalam mengambil faedah dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu merupakan sumber kebahagiaan dan keindahan dalam diri mereka. Karena semakin banyak seseorang itu mengetahui petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semakin banyak mengisi hidupnya dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin banyak pula bagian dari kebaikan hidup, keindahan hidup dan kebahagiaan yang dirasakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajak kamu kepada apa-apa yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Maka inilah yulia fillah gambaran tentang orang yang mengerti kedudukan ilmu dan kedudukan kebaikan dalam agama Islam. Maka lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim sangat terkenal. Hadisnya Kaab bin Malik ketika ketinggalan atau tidak ikut serta dalam perang Tabuk dan dua orang sahabatnya. Hadis yang sangat terkenal dan panjang dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika mereka tidak ikut perang Tabuk, kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, maka mereka pun menyampaikan alasan yang sesungguhnya bahwa mereka itu tidak punya udur syar'i ketika meninggalkan perang Tabuk tersebut. Sehingga mereka pun diboykot dan disebutkan dalam Al-Qur'an mereka itu merasakan kesempitan hidup. Dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum. Ketika mereka dijauhi oleh kaum muslimin, mereka benar-benar merasakan kesempitan hidup karena mereka tidak bisa bertemu dengan kaum muslimin tidak bisa menghadiri majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa melakukan hal-hal yang menambah keimanan mereka, sehingga mereka merasakan dunia ini sempit dan bahkan diri mereka sendiri sumpah rasanya. Selama 40 malam mereka ditinggalkan atau diboikot oleh kaum muslimin. Sampai kemudian setelah hari ke-40 dalam kisah yang panjang, sampailah apa turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah tentang diterimanya taubat ketiga sahabat ini. Ketika diterima apa ini diterima sampai kepada para sahabat tentang diterimanya taubat ketiga sahabat ini, masing-masing mereka berlomba berlomba-lomba untuk menyampaikan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik dan ketiga sahabat dan kedua sahabatnya ini. Ada yang langsung segera mengambil kendaraan kudanya untuk memacu ke rumahnya Ka'ab bin Malik. Ada juga yang langsung naik ke atas gunung dan dia yang paling pertama sampai suaranya karena suaranya keras. Tanpa naik, cuma naik ke gunung langsung berteriak, "Wahai Ka'ab bin Malik, absyir." Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah kamu. Dan ini merupakan kebiasaannya para sahabat radhiyallahu taala Anhu. Mereka sangat berlomba-lomba untuk menyampaikan kebahagiaan agama yang berhubungan dengan masalah agama terhadap saudaranya. Adapun dalam masalah-masalah dunia mereka tidak terlalu memperhatikan. Tapi kalau berhubungan dengan masalah din, apalagi diterimanya tobatnya sahabat yang mulia ini, maka mereka berusaha untuk berlomba-lomba menyampaikannya dan memberi kabar gembira kepada saudaranya. Setelah mendengar keterangan dari sahabat yang berteriak dari gunung ini tentang kabar gembira tersebut, Ka'ab bin Malik menyadari, mengetahui bahwa sudah ada jalan keluar bagi mereka. Akhirnya dia pun bersegera menuju ke masjid, mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijawab oleh beliau. Maka kalimat pertama yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah salam tersebut adalah ucapannya kepada Ka'ab bin Malik, Abshir bi khairi yaumin marra alaika mundu waladatka ummuk. Abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladatka ummuka. Bergembiralah kamu dengan sebaik-baik hari yang pernah kamu lewati sejak kamu dilahirkan oleh ibumu. Ini ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tentu saja Ka'ab bin Malik melewati sekian banyak peristiwa dalam hidupnya. Sebagaimana manusia biasa. Dia juga pernah mendapatkan kesenangan duniawi, mendapatkan hal-hal yang diinginkannya sudah lama ditunggu-tunggunya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa hari ini ketika taubatmu diterima, ketika keimananmu disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diterimanya taubatmu, ketika apa ini agamamu disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah hari terbaik yang pernah kamu lewati sejak kamu dilahirkan oleh orang tuamu, oleh ibumu. Nah, ini mengandung satu makna yang tinggi bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menetapkan saat-saat seseorang itu menyempurnakan imannya, menyempurnakan keagamaannya dengan bertobat kepada Allah, kembali kepada petunjuknya, belajar agama, memahami dan mengamalkannya, ini adalah saat-saat terindah yang paling baik yang pernah dilalui oleh manusia. Tentu saja ini tidak bertentangan dengan kenyataan. Misalnya ada yang bertanya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan saat-saat terindah itu ketika diterimanya tobatnya ke Abin Malik, sementara ada saat yang paling indah yaitu ketika dia masuk Islam. Ketika dia mendapatkan hidayah untuk menempuh jalan Islam. Bagaimana cara mengkompromikannya? Ini diterangkan oleh para ulama oleh Ibnu Qayyim, kemudian oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan para ulama yang lainnya bahwa kedua hal ini tidak bertentangan karena hari pertama kali seseorang itu menempuh jalan Islam mendapatkan hidayah untuk masuk Islam itu adalah awal kebahagiaannya dan ketika taubatnya diterima, imannya disempurnakan, maka itu adalah pelengkap dan penyempurna kebahagiaannya. Pelengkap dan penyempurna kebahagiaannya. Maka dari keterangan ini subhanallah kita dapati satu makna yang sangat berarti bahwa demikianlah orang-orang yang beriman menilai kebahagiaan. Demikianlah orang-orang yang beriman menilai saat-saat terindah dalam hidup mereka. Sekarang kita bandingkan dengan diri-diri kita. Apa yang kita jadikan sebagai prioritas utama dalam hidup kita, apa yang benar-benar dirasakan oleh jiwa kita sebagai sumber kebahagiaan dan sumber keindahan dalam dirinya, yang dari sini kita bisa menilai kualitas keimanan kita untuk kita bandingkan dengan orang-orang yang mulia, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ayo ikhwatu fillah, antum ketahui para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam berbagai riwayat yang sahih mereka <clears throat> sangat gembira kalau datang orang-orang Arab Badui di majelisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat itu semangat untuk menuntut ilmu, semangat ingin bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah agama. Tapi karena wibawanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka segan dan malu. <clears throat> kan demikian. Mereka segan untuk bertanya. Maka saat-saat yang paling mereka senangi adalah ketika datang orang Arab Badui, Arab pedalaman. Yang mereka ini ya tidak ada pertimbangannya, tidak punya rasa malu, pokoknya bertanya ya bertanya baik dengan bahasa yang kasar atau cara-cara yang lain. <clears throat> Dari segi inilah para sahabat mereka menyenangi kalau datang orang seperti ini. Karena dengan itu mereka bisa bertanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menyampaikan petunjuk dan menyampaikan hal-hal yang mereka inginkan dalam agama. Sebagaimana satu saat ketika dalam hadis Bukhari Muslim, hadis juga yang terkenal, <clears throat> ketika salah seorang dari Arab Badui ini datang untuk bertanya tentang masalah yang ma'ruf ya, masalah hari kiamat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mata sa'ah ya Rasulullah, kapankah datangnya hari kiamat wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa madza a'dadta laha?" Apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Ini uslub pengajaran yang sangat tinggi membimbing orang yang bertanya untuk menanyakan sesuatu yang lebih bermanfaat. Tidak mesti dijawab pertanyaannya karena pertanyaannya tidak bermanfaat, tidak menambah keimanan, tidak menambah kebaikan. Seandainya pengetahuan tentang hari kiamat ada kebaikannya, maka mesti Allah akan beritakan, kepada kepada kita. Maka dibimbing dia untuk bertanya yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi keimanannya. Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? <clears throat> Maka orang Arab Badui ini menjawab, La syai'a, tidak ada persiapan yang banyak. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Kecuali persiapanku adalah aku mencintai Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka waktu itu hadis yang ma'ruf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anta ma'aman ahbabda. Engkau akan dikumpulkan di hari kiamat nanti bersama bersama orang yang kamu cintai. Engkau akan dikumpulkan hari kiamat nanti bersama orang yang kamu cintai. Syahidnya, tanggapannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mendengarkan hadis ini. Riwayatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Mungkin hadis ini sudah sudah sering kita dengarkan. Sekian sekian kali lewat di telinga kita. Tapi ada yang merasakan kebahagiaan seperti bahagianya para sahabat ketika mendengar hadis ini. Bagaimana tanggapannya Anas Anas bin Malik tentang ucapan beliau tentang tanggapannya para sahabat? Kala beliau mengatakan, "Fama farihna bisyai'in ba'dal Islam." Farohana biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Maka kami tidak pernah merasakan kegembiraan, kesenangan setelah masuk Islam. Seperti gembiranya kami ketika mendengarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau akan bersama orang yang kamu cintai pada hari kiamat. Fa'ana uhibbun Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim maka aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma dan aku berharap Allah mengumpulkan aku bersama mereka di sorga nanti meskipun aku belum bisa mengamalkan seperti amalnya mereka. Syahidnya hadis ini apa ya fillah? Tanggapannya para sahabat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, yang berhubungan dengan kenikmatan sorga, yang berhubungan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang kita anggap mungkin sederhana dan biasa kita dengar ini hadis yang sahih ini. Mungkin kalau orang-orang yang tidak punya iman, biasa hatinya, tidak bergetar, tidak akan merasakan senang. Tapi para sahabat Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, um, Anas mengatakan, para sahabat tidak pernah merasakan satu kegembiraan setelah masuk Islam. Bayangkan sekian banyak yang mereka lewati, kesenangan yang mereka dapatkan, harta benda yang mereka bisa kumpulkan, karena di antara mereka juga banyak yang pengusaha, tapi itu tidak menjadikan mereka menganggapnya sebagai puncak kebahagiaan melebihi dari gembiranya mereka ketika mendengarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi ini gambaran orang-orang yang hatinya itu memang diliputi dengan iman. Itulah saat-saat terindah ketika mereka mendengarkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui cara-cara mendekatkan diri dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mereka anggap sebagai saat yang terindah dalam hidup mereka. Maka dari sini kita semua bisa sekali lagi membandingkan diri kita dengan keadaan mereka. Berapa banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita dengarkan, yang bahkan banyak diantaranya berhubungan dengan kewajiban kita yang selama ini mungkin kita lalaikan. Tapi berapa banyak di antara kita yang menganggap itu sebagai anugerah terindah dalam hidupnya, saat-saat yang paling berbahagia dalam dirinya ketika mendapatkan hal tersebut? Jawabannya biasa-biasa saja. Berapa banyak di antara kita yang tidak menghadiri sekian banyak majelis ilmu yang di situ dipelajari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita tidak juga berusaha untuk minimal merekamnya atau bertanya kepada orang yang menghadirinya misalnya tentang faedah baru yang didapatkan dalam pengajian tadi ini semua menggambarkan bahwa memang keadaan kita dibandingkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih sangat jauh berbeda. Yang ini juga menunjukkan bahwasanya kondisi keimanan kita memang masih perlu banyak diperbaiki untuk bisa kita merasakan keindahan seperti yang mereka rasakan. Ayuhal ikhwatu fillah, ikhwani fiddin rahimakumullah. Saat-saat terindah di dunia tentu saja balasannya adalah saat-saat terindah di akhirat nanti. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan dari jenis perbuatan. Ini sebuah kaidah umum dalam semua masalah agama. Balasan dari jenis perbuatan. Manusia akan dibalas sesuai dengan jenis perbuatannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allahi, ahabba Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah juga mencintai perjumpaan perjumpaan dengannya. <clears throat> maka sebagaimana saat-saat yang terindah yang dirasakan oleh orang yang sempurna imannya, orang-orang yang baik agamanya di dunia adalah ketika mereka mengenal petunjuk Allah, ketika mereka bisa memahami ma'rifatullah dengan benar, memahami nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka dengan keindahan yang terbaik di akhirat nanti yaitu bertemu Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha mulia. فَمَنْ كَانَ yarju لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ amalan صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ bi ibadati Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah maka hendaknya dia melakukan amalan soleh dan tidak melakukan perbuatan syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah memberi motivasi kepada orang yang beriman. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah? Nah, kalau orang di dunia orang yang di dunia dia tidak punya keinginan atau tidak punya iman, maka mungkin menurut dia perjumpaan dengan Allah biasa-biasa saja. Tapi Allah mengajak orang yang punya keimanan dalam hatinya. Orang yang telah merasakan kenikmatan iman di dunia, punya perasaan rindu untuk bertemu Allah, maka dia pasti termotivasi dengan ayat ini. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah? Syaratnya adalah melaksanakan amalan soleh kemudian tidak berbuat syirik. Bertauhid dengan benar. Sehingga dalam sebuah doa yang dinukil oleh Al-Hasan Al-Basri berbunyi demikian. Allahumma ja'al. Ini doa ini kalau antum lihat terkadang ya, tidak terlalu sering diucapkan oleh Imam Masjidil Haram, Masjid Masjid Nabawi di, di apa ini di apa bulan Ramadan. Allahumma ja'al khaira a'malina ma yali ajalana waj'al khaira ayyamina yauma nalqaka. Ya Allah jadikanlah sebaik-baik amalan yang kami lakukan adalah amalan sebelum kami sebelum ajal menjemput kami, sebelum meninggal dunia. Waj'al khaira ayyamina dan jadikanlah sebaik-baik hari kami adalah hari ketika kami berjumpa denganmu ya Allah. Ini sebaik-baik hari bagi manusia. Hari ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala yang pada waktu itulah Allah Subhanahu wa taala membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang sebaik-baiknya yang sesempurna-sesempurnanya. Antum ketahui seperti yang diisyaratkan dalam hadis puasa, ya kan? Lissa'imi ini farhatan, farhatun innal iftar wa farhatun inda liqa'i Orang yang berpuasa itu akan memiliki dua kegembiraan besar kegembiraan ketika mereka berbuka puasa dan ketika mereka berjumpa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang ini adalah kegembiraan terbesar, balasan yang paling sempurna bagi orang-orang yang telah merasakan kenikmatan dengan iman mengenal Allah Subhanahu wa taala sewaktu sewaktu di dunia. Maka antum semua tahu ma'ruf tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala lilladzina ahsanul husna wa ziyadah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia akan mendapatkan balasan sorga dan tambahannya yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim hadisnya Suhaib yang panjang yang sering saya sampaikan di pengajian ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan penduduk sorga telah masuk ke dalam sorga dan telah mereka diberi nikmat. Kemudian waktu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka tambahan yaitu melihat wajahnya yang maha mulia Kata Nabi SAW, "Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Maka penduduk sorga tidak merasakan satu kenikmatan yang lebih mereka sukai, mereka cintai daripada memandang memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah semua kenikmatan di sorga bagaimanapun besarnya mereka lupakan setelah mereka mendapatkan tambahan kenikmatan yang besar ini yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka inilah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Dan antum ketahui semua mereka-mereka yang mendapatkan kenikmatan ini adalah mereka-mereka yang sewaktu di dunia menjadikan saat terindah dalam diri mereka adalah ketika mengenal Allah. Ketika mengusahakan hal-hal yang mendatangkan kecintaan kepada Allah. Yang dengan itu mereka akan selalu rindu untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala sejak di dunia. Ibnu Qayyim yang menjelaskan hal ini dengan mengambil dalil dari hadis sahih riwayat Imam Ahmad doanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka liddatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu lidzatan nadhari ila wajhika kelezatan kenikmatan memandang wajahmu di akhirat dan kerinduan untuk bertemu di dunia, bertemu denganmu di dunia. Perhatikan, Rasulullah SAW menggantikan antara melihat wajah Allah, kenikmatan tertinggi di akhirat dengan apa? Dengan perasaan rindu untuk bertemu Allah di dunia. Cuma inilah yang bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Cuma orang yang memiliki sifat ini yang bisa mendapatkan keutamaan di, di akhirat tersebut. Apa artinya kerinduan untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala? kerinduan untuk bertemu Allah adalah merupakan buah dari kecintaan kepada Allah. Yang ini timbulnya atau merupakan hasil dari memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, memahami keimanan, memahami tauhid dengan dengan baik. Berarti hanya merekalah yang bisa mendapatkan kenikmatan tersebut. Dan ini merupakan jazaan wifaqa. Jazaan apa ini balasan yang sesuai dengan amal perbuatan mereka. Maka hanya orang-orang yang menjadikan saat-saat terindah dalam hidupnya di dunia yaitu mengenal petunjuk Allah, mengenal agamanya, mengenal hal-hal yang menyempurnakan keimanannya, mereka inilah yang Allah berikan balasan di akhirat nanti dengan balasan yang setimpal yaitu mendapatkan saat-saat yang terindah, saat-saat yang paling dinanti-nantikan oleh orang yang beriman yaitu bertemu Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha yang maha yang maha yang maha mulia, yang maha sempurna. Maka ini tentu saja merupakan gambaran yang kita mungkin belum bisa merasakan hakikatnya karena keimanan kita juga masih terhalangi untuk bisa mencapai hal tersebut. Maka perlu banyak mengusahakan hal-hal yang menghalang, eh, menghilangkan hal-hal yang menghalangi kesempurnaan iman dalam diri kita dengan terus belajar. Yang jelas kalau kita bandingkan keadaan kita dengan para ulama salaf, maka kita akan dapat dapati perbedaan yang sangat jauh sekali. Oleh karena itu, beruntunglah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini dengan dimudahkan mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal akidah yang benar dengan pemahaman yang benar dan mengenal hal-hal yang bisa menyempurnakan kesempurnaan kesempurnaan iman kita. Jadi ini nasihat tentang saat-saat terindah dalam hidup manusia Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dari kajian yang kita adakan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memperbaiki keimanan kita untuk lebih menyempurnakan pemahaman kita terhadap ma'rifatullah dengan pemahaman yang benar yang dengan itu kita akan merasakan bahwa kebahagiaan yang hakiki dan keindahan yang sebenarnya itu adalah dengan mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya untuk kemudian kita mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat nanti yaitu bertemu Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha mulia. Allahumma inna nas'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wa zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Demikianlah afwan atas segala kekurangannya sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi hamdulillahi rabbil alamin ada pertanyaan fadhol Fadhil. ya ada pertanyaan bagaimana membantu membantu menggali kubur orang kafir membantu menggali kubur orang kafir? Ya, diperbolehkan atau enggak? Allah Subhanahu belum pernah dapatkan penjelasan masalah itu Cuman kalau dia itu mati dalam keadaan kafir Maka tentu hal-hal yang berhubungan dengan uh, sikap meridhoi perbuatannya itu tidak dibenarkan dalam agama Islam menggali jelas termasuk membantu karena tidak mungkin kita menggali kuburannya kemudian kita akan menunjukkan menampakkan pengingkaran terhadap perbuatan tersebut. Walau alam besok karena belum pernah dengar, cuman setahu saya yang seperti ini kalau memang dikhawatirkan bisa mengesankan mendukung maka ditinggalkan. Kalau sampai dalam apa ini ahlul bid'ah saja misalnya kita diperintahkan untuk tidak me me menyolatkan jenazahnya bagi seorang tokoh misalnya untuk menunjukkan pengingkaran terhadap dia, maka menggalikan kuburannya dan kemudian dekat-dekat di situ waktu penguburannya maka itu jelas merupakan sesuatu yang sesuatu yang dikhawatirkan akan mendukung kegiatan atau e, perbuatan yang tidak benar tersebut ya. Allah alam besok. Satu lagi Pak. Itu kan ada yang kemarin bilang, nah itu terus Abu Talib waktu meninggal terus Rasulullah memerintahkan untuk menguburkan itu bagaimana gitu? Rasulullah menentang untuk dikuburkan? Enggak, memerintahkan untuk menguburkan atau Iya karena sudah meninggal dunia, orang meninggal dunia memang harus dikuburkan. Tapi apakah Rasulullah SAW datang ke sana kemudian ini? Ya. Jadi tentu di, dipertimbangkan masalah tersebut tentang tentang masalah beda keadaannya kalau misalnya seorang itu dia petugas memang penggali kuburan ya pemerintah yang menugaskan karena bagaimanapun juga mungkin untuk kepentingan masalah duniawi dalam artian kayak kuburannya orang-orang kafir kan khusus dan tidak mungkin masing-masing menggali sendiri misalnya. Maka petugas e, khusus yang ditunjuk untuk menggali kuburan untuk dalam pengaturan itu tidak ada masalah karena tidak ada unsur untuk seperti ini dan untuk masalah semata-mata daripada nanti orang gali sendiri berantakan misalnya sehingga tidak teratur penguburan tersebut maka lebih baik di, e, di, di ditugaskan petugas tertentu maka orang yang seperti ini jelas kondisinya beda Maksud saya tadi orang-orang yang menjadi tokoh di masyarakatnya, yang perbuatan mereka dipandang eh, apakah dia bisa ikut ikutan di situ atau hadir misalnya atau termasuk menggali kuburannya seandainya dia posisinya seperti itu, maka ini yang yang yang perlu di, di, di, di, dihindari yang seperti ini. Adapun kalau dia itu petugas orang-orang yang tidak punya apa-apa yang ditugaskan oleh pemerintah, maka dalam dalam upaya untuk masalah tadi itu tidak ada masalah begitu. <laughs> Karena bagaimanapun orang meninggal dunia harus dikuburkan Gitu. Iya, itu ada dua pendapat. Syekh Hasan pernah membawakan sebuah hadis yang kata dia Hasan dalam kitabnya Ahkamu Syita bahwa pernah terjadi atau yang jelas intinya hujan rintik-rintik pun termasuk dia bawakan dalil. Saya lupa sekarang dalilnya itu pernah saya bacanya sudah lama sekali. <clears throat> kata beliau rintik-rintik pun juga termasuk hujan begitu. Adapun Syekh Utsaimin dia memakai kaidah yang lebih artinya yang mencakup semua permasalahan, ya ini yang menimbulkan masyakoh menimbulkan kesusahan. Hujan atau udur apa saja karena kita tahu jama itu bukan cuma hujan ya. Yang jelas menimbulkan masyarakat bagi manusia untuk melakukannya. Maka kata beliau diperbolehkan karena e, eh, bobitnya untuk menjama itu adalah masyarakat. Apa ini ketika merasa berat. Sampai beliau memperumpamakan masyarakat itu ya seperti hujannya agak deras. Hujannya agak deras yang beliau ibaratkan misalnya kalau ukurannya ya kalau kita kena hujan terus kita peras baju kita keluar airnya begitu. Itu ada Syaikhul dalam Syarul Mumti. Dua pendapat ini masing-masing memiliki dalil dan memiliki apa sudut pandang yang kuat dalam agama, maka sampai saat ini anak belum bisa menentukan salah satunya. Yang jelas yang kita ketahui semua hadisnya Ibnu Abbas yang terkenal kan di, di situ dibilang Nabi SAW menjamak karena motor, maka motor ini pengertiannya apakah dia mencakup hujan yang rintik-rintik seperti dalil yang dibawakan si Ali Hasan maka seandainya dalil ini kita teliti dan memang ternyata sahih seperti yang beliau katakan maka jadi jadi dalil tentang bolehnya hal tersebut ya. Cuman Syekh dia punya kaidah umum bahwasanya salat itu asalnya dilaksanakan pada waktunya itu hukum asalnya salat, ya kan? Maka hukum asal ini tidak bisa diubah ke hukum yang lain kalau tanpa ada pembolehan dalam syar'i diantaranya hajat atau atau rasa berat yang membuat kita boleh e, eh, menjama atau menggabungkan dua sholat ya. Tidak, tidak boleh. Tidak boleh kalau, kalau seperti ini kalau kita sholat di masjid bersama imam, <coughs> kita ikuti ijtihadnya imam. Karena nanti akan eh, imam itu akan berijtihad, dia akan memperkirakan misalnya Eh, maslahat gak bagi makmumnya ketika mereka pulang nanti harus datang lagi misalnya itu yang pertimbangan bagi dia karena kalaupun seandainya kita tidak kita tidak jamak setelah kita pulang nanti masih hujan juga kita sholat di rumah tidak mengapa waktu oh, itu sudah merupakan udur bagi kita ya. kalau masalah memperbaiki iman itu saya sudah sering terangkan di pengajian yang lain masalah tazkiyatun nufus, memperbaiki iman adalah dengan melakukan sebab-sebab yang yang uh, berhubungan dengan tazkiyatun nufus karena tempatnya iman itu dalam hati maka agar hati itu sempurna ma ma ma apa ini mendapatkan cahaya keimanan maka harus dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran yang menghalanginya yang saya pernah terangkan itu tersimpul dalam tiga cara pertama menjaga kekuatan hati yang masih ada dengan cara diisi dengan ilmu yang bermanfaat tauhid membaca Al-Qur'an merenungkannya kemudian menjauhi sebab-sebab yang semakin melemahkan hati yaitu perbuatan maksiat dan hal-hal yang membawa kepadanya dan yang ketiga menghilangkan kotoran yang sudah terlanjur masuk ke dalam hati yaitu dosa maka dengan cara bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulannya. Maksudnya puasa Daud digabungkan? Iya. iya. <clears throat> Iya jelas kalau secara zahirnya hadis kita ketahui puasa yang terbaik adalah puasa yang Nabi Daud berpuasa sehari dan berpuasa eh, dan tidak berpuasa sehari. Bagi orang yang mampu maka ini yang terbaik. Jadi eh, fikihnya para sahabat dalam memahami ibadah mereka itu berusaha untuk memperbanyak pertama menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib itu jelas. Setelah itu melihat dari ibadah-ibadah yang sunnah jika ada mereka yang mereka satu ibadah yang mereka mampu untuk lakukan tidak menjadikan terhalang ibadah-ibadah yang lain maka mereka lakukan hal tersebut ada orang yang diberi kekuatan fisik dia bisa puasa Daud dan ibadah-ibadah yang lain tidak terbengkalai tapi ada juga yang tidak bisa demikian ada berapa sahabat kalau nggak salah seperti Ibnu Mas'ud atau saya lupa siapa sahabat yang dia itu mengatakan saya kalau banyak-banyak berpuasa saya tidak bisa membaca Al-Qur'an maka dia berpuasanya sedikit tapi bacaan Al-Qur'an diperbanyak maka inilah caranya fikih dalam beribadah. Jadi kita melakukan ibadah sunnah itu yang kita semangat melakukannya. Jadi bukan kita memaksa-maksa diri secara berlebihan sehingga kita akan membenci ibadah ibadah tersebut. Jadi kita pilih di antara jenis ibadah yang besar keutamaannya, yang di situ kita rasa ringan kita lakukan dan mudah. Kemudian kita tekuni ibadah tersebut, di samping kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya juga kita ambil bagian meskipun tidak terlalu banyak pada hal-hal yang lainnya begitu. Jadi puasa Daud misalnya. Orang yang kuat melakukannya maka dia telah melaksanakan kebaikan yang besar. Dan antum tahu sendiri puasa itu kedudukannya di samping keutamaannya besar juga merupakan sebab untuk e, tazkiyatun nufus yang sangat besar karena melatih jiwa manusia untuk e, tidak terlalu banyak memperturutkan syahwat begitu ya. Kalau tidak mampu maka kita laksanakan puasa yang lainnya. Ada puasa Senin Kamis, yang juga sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan besar keutamaannya. Kalau tidak mampu kita berpuasa tiga hari di bulan Ramadan, apa di setiap bulan, bulan Hijriah, apa setiap bulan ya, maksudnya bulan Hijriah. Yang utama, yang paling utama adalah berpuasa di uh, eh, ayamul bid ya, hari-hari ketika matahari apa bulan terang, hari uh, 13, 14, 15. Kalau tidak mampu maka yang penting tiga hari di setiap bulan, di setiap bulan yang disebutkan pahalanya itu 10 kali lipat maka uh, apa ini dianggap orang yang berpuasa itu seperti puasa setahun penuh ya karena setiap bulan tiga hari berarti 30 bulan berikutnya juga apa ini 30 hari maka dianggap sebulan penuh apa setahun penuh sama dengan pahalanya setahun penuh orang yang apa berpuasa dengan rutin setiap bulan tiga hari kemudian momen-momen yang penting seperti puasa Ashura, 10 Muharram kemudian Eh, apa ini hari Arafah dan yang lainnya kita kita lakukan. Maka ini kalau kita biasakan dalam diri kita maka kita akan mudah mendapatkan banyak kebaikan ya. Tentu saja kita juga harus mengusahakannya. Sebab-sebabnya yaitu dengan memperhatikan kalender hijriah ya supaya lebih lebih banyak kita bisa mengetahui amal-amal yang disunahkan pada eh, hari-hari atau bulan-bulan tertentu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun dalam ayat-ayat Al-Quran gitu. Iya, hadis larangan puasa di hari Sabtu, pendapatnya Syekh Al-Albani, beliau mengatakan mutlak dan memang itu dohir hadisnya karena hadisnya sahih la tasumu yauma sabti illa fi alaikum. Janganlah kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali yang wajib bagi kalian yang puasa Ramadan atau membayar utang atau puasa kafarah, puasa nadar ini wajib semua. Maka boleh hari Sabtu. Adapun yang selain itu, semua bentuk puasa sunnah beliau katakan secara dohir hadis ini eh, tidak boleh dilakukan. Tapi pendapat jumhur kebanyakan ulama mereka mengatakan ini e, bagi orang yang mengkhususkannya atau bagi orang yang belum apa ini e, tidak menjadikan puasa puasa kebiasaannya yang bertepatan dengan hari Sabtu begitu. Yang jelas ini apa ini perselisihan pendapat yang sangat kuat. Tapi mayoritas ulama semuanya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, kemudian ulama saat ini rata-rata mengatakan bahwa ini tidak bersifat larangan secara umum, termasuk juga orang yang berpuasa Daud yang mestinya dia akan sering ketemu puasa hari Sabtu kata mereka diperbolehkan karena itu e, tidak dia menyengaja untuk mengkhususkan puasa hari Sabtu dan memang bertepatan dengan dia kebiasaannya berpuasa begitu. Itu pendapatnya jumhur ulama meskipun pendapatnya Syekh Albani juga ini kuat karena dia berpegang kepada lahirnya teksnya e, hadisnya. Nah. Ya, memang kedalanya kita e, di Indonesia itu memang kurang marak ya berpuasa kalau antum tahu kayak di Saudi itu orang-orang umum terbiasa banget dengan puasa. Pertama, saya lihat di sana beberapa kalender di masjid itu dicantumkan itu dikasih di, di, dibuat warna tersendiri bagi hari-hari yang disunahkan berpuasa. Dikasih warna tersendiri. Jadi orang kalau datang aja sudah tahu oh ini ada puasa terus ada keterangannya di bawah dan itu orang terbiasa. Orang berpuasa itu terbiasa banget di sana maksudnya jangan bukan bukan kalangannya Ah, penuntut ilmu dan para ustadz bukan, tapi orang-orang umum sudah terbiasa. Hari ini berpuasa, apalagi di Masjid Nabawi ada setiap hari Senin dan Kamis orang ada orang yang menyiapkan korma dan apa ini haisah untuk makanan berbuka puasa itu disiapkan setiap hari Senin Kamis ada kemudian hari, tanggal 13 14 15 kemudian hari kayak lagi puasa apalagi Ramadan setiap hari jelas apalagi apa juga puasa-puasa yang yang dianjurkan dalam Islam seperti Ashura itu disiapkan jadi orang termotivasi dan sudah ada suasana seperti itu di kalangan orang-orang awam gitu ya, tersebar. Begitu. <laughs> Eh, saya bertanya pondok ya, sholat sunat kopiah subuh itu bisa dikerjakan ketika sebelum terbit matahari atau bagaimana ya, karena kalau kita mau melaksanakan sebelum terbit matahari kan ada larangan sholat sunnah sebelum eh, setelah sholat subuh ya itu bagaimana seandainya ia tinggalkan itu ya cara mengkodok qabliyah subuh itu dua cara dua-duanya disebutkan dalam hadis yang sahih pertama setelah sholat subuh langsung jadi sebelum matahari menjelang terbit itu diperbolehkan dan itu hadisnya sahih dalam riwayat Tirmidzi dan yang lainnya ketika ada sahabat yang setelah saya sholat langsung mengatakan langsung melaksanakan sholat dua rakaat ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengatakan ini kodok kobliya subuh Nabi tidak mengingkarinya itu hadisnya sahih yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri setelah matahari terbit dan agak tinggi sedikit ya maksudnya waktu duha itu boleh dilakukan dua-duanya dan dua-duanya ada hadis yang sahih jadi kalau kita masih jauh dari matahari terbit bisa kita laksanakan saat itu kalau tidak kita tunggu sampai matahari terbit dan tinggi sekalian ya ini waktu waktu salat duha ya. Ya mungkin kalau ada yang sering kirim SMS dakwah bagus SMS-nya kalau ada puasa sunnah diberitahu gitu ya. Besok hari Asyura misalnya. <coughs> kalau menghalangi tidak, cuma kan azan ada keutamaannya menjawab azan. Kalau orang sholat, kalau orang sudah sholat sih ya diteruskan ya pas dia sedang sholat adzan, bisa diteruskan. Tapi kalau dia memulainya ya sebaiknya tidak. Kecuali kalau hari Jumat. Hari Jumat ada pertimbangan tersendiri yaitu kita wajib lebih wajib untuk mendengarkan khotib. Sedangkan adzan hukumnya tidak wajib. Terbukti dari zamannya para sahabat itu terjadi adzan, para sahabat ada di antara mereka yang berbicara. Dan Syekh Albani mengambil istimbat dari ini bahwasanya menjawab adzan tidak wajib hukumnya, sampai pun adzan di hari Jumat. Jadi yang wajib itu adalah ketika khotib mulai berbicara itu harus diam semuanya. Nah, dalam rangka inilah karena adzan itu kedudukannya tidak sewajib mendengarkan ucapan khotib. sementara kita datang harus tahiyatul masjid, maka ketika adzan pun kita sholat apa ini dalam rangka untuk um, apa ini meninggalkan yang anjuran menjawab adzan tapi memenuhi yang lebih penting untuk segera bisa mendengarkan khutbahnya khotib begitu ya. Makanya diperintahkan juga untuk diringkas sholatnya. Ini laksanakan yang wajib-wajib saja. Baca Al-Fatihah langsung ruku supaya ringkas agar bisa segera mendengarkan uh, bacaan khatibnya. kalau nilai ibadah yang kita lakukan yang disebutkan dalam hadis yang saya itu ajru khamsin ya. Pahala 50 orang sahabat. Maksudnya keutamaan orang yang bersungguh-sungguh yang diibaratkan dalam hadis yang sahih seperti al-qabiduna alal jamar ya, mengembara api karena kesabarannya dan karena mereka tidak melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu kalau dia sungguh-sungguh jelas dia akan mendapatkan pahala yang besar. Meskipun jelas ini juga merupakan fadlullah yu'ti mayyasha, keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Para sahabat dipilih oleh Allah dan memang mereka adalah hamba-hamba pilihan untuk menyertai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang oleh karena itu tidak ada uh, satu kelompok atau uh, generasi pun yang datang setelah mereka yang lebih lebih baik dari dari mereka. Cuman keutamaan Allah itu luas. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada para sahabat maka dia juga yang mampu memberikan hidayah kepada kita. Sekarang Allah ingin melihat kesungguhan kita, kejujuran kita dalam usaha. Memang dengan kondisi seperti ini kita untuk mencapai iman seperti mereka ya bisa dikatakan mustahil, tapi Allah memiliki keutamaan dan karunia yang luas. Dia mampu untuk memudahkan kita mencapai kebaikannya karena dialah yang memberikan hidayah kepada orang-orang soleh sebelum kita dan Allah Subhanahu wa taala tentu eh, akan menghargai usaha seorang hamba untuk bisa mencapai kedudukan yang mulia apalagi dengan hadis tadi orang yang mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesungguhan dan tekad yang sungguh-sungguh untuk mengikuti jalan mereka, tapi karena ketidakmampuannya, maka kata Anas bin Malik tadi, wa arju an aku nama ahum bihubbi iyahum wa illam akmal bimithli amalihim. Dan aku berharap Allah akan mengumpulkan aku bersama mereka dengan kecintaanku kepada mereka, meskipun aku belum bisa mengamalkan seperti amal amal solehnya mereka. Jadi ini yang bisa kita lakukan sekarang. Kita uh, Eh, apa ini mengetahui sebab-sebab untuk berbuat baik saat ini memang kurang, tapi kita bersandar kepada rahmat dan karunia Allah yang maha luas. Allah maha mampu untuk memudahkan kita mencapai kebaikan dalam agama kita dengan terus kita belajar, terus berusaha, terus bertobat kepada Allah dan kembali kepadanya, maka insya Allah kita akan dapatkan hasil yang sangat eh, apa ini kebaikan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang maha yang maha pemurah ya.